masih dalam pembahasan al-idgham mutaqaribain yaitu tentang dua huruf yang berdekatan dari sisi makhraj dan berbeda dari sisi sifat dan telah kita sebutkan bahwasanya muallif tidak menyebutkan dua huruf yang berdekatan makhraj demikian pula berdekatan sifat atau dua huruf yang bersamaan sifatnya tetapi dengan makhluk yang berbeda beliau menyebutkan langsung kepada bagian yang ketiga yaitu dua huruf yang berdekatan dari sisi makhraj adapun dari sisi sifat berbeda Dan telah kita pula bahwasanya di antara itu mutaqarribain yang wujubul idgham inda hafsin wajib untuk diidghamkan di sisi hafaz yaitu ketika lam sukun datang setelahnya ra yang sudah disebutkan di surat An-Nisa ayat yang ke-128 barrafahu Demikian pula di surat Toha ayat yang ke-114. qur rabbi zidni ilma. Dikecualikan padanya dalam kiroah kita Hafiz An-Asim dari jalur Syatibiyah yaitu lam sukun datang selain ro tetapi di sana ada sakta sehingga tidak diwajibkan idgham bahkan dengan idhar seperti kalla bal rana ya, karena dia di situ lam sukun datang setelahnya ra tetapi karena adanya sakta maka diidharkan Baik. Itu pengecualian dalam kiraah harus. Demikian pula yang wajib itu idgham yang sudah disebutkan sebutkan yaitu idgham syamsi. Idgham syamsi ketika lam sukun menghadapi salah satu dari huruf syamsiyah kecuali satu ketika lam sukun menghadapi lam fala tusamma idghaman mutaqaribain tidak dikatakan idgham mutaqaribain innama yuqal idgham mithlain yang sudah dikatakan sebagai idgham mithlain di idgham syamsi pada dasarnya dia termasuk dari idgham mutaqaribain sogir dikarenakan sukun datang setelahnya huruf yang berharokat kecuali ingat satu ketika lam sukun datang setelah hilam ya. seperti al-lamam al-ladina. Al-ladina tidak dikatakan idgham mutaqarribin tetapi idgham mithlain dikarenakan dua huruf yang sama dan yang ketiga yang wajib idgham dalam kira-kira hafaz yang kita sebutkan yaitu ketika Qaf sukun datang setelahnya kaf. Yang hari itu hanya satu di surat Al-Mursalat ada yang ke-20. Alam nakhluqkum dengan diidghamkan. Qaf ke dalam kaf. Demikian pula yang termasuk itu idgham mutaqarribin yang sudah kita lewati itu dalam itu bi gunnah. Ketika nun sukun menghadapi huruf-huruf itu idgham. Kecuali satu yaitu nun. Ya. Ketika nun sukun menghadapi nun tidak dinamakan idgham bi gunnah mutaqarribin. Tetapi dikatakan idgham mithlain, itu bi gunnah kamil mithlain karena nun sukun datang setelahnya nun. Adapun selainnya ketika nun sukun menghadapi ya ataupun ra, mim, lam ataupun waw itu pun termasuk dari idgham mutaqaribin shaghir. Itu tumpat yang termasuk dari idgham mutaqaribin sogir. Adapun yang disebutkan oleh Al-Zamzuri rahimahullah yang sudah kita baca di situ perkara dari jawazul idgham yang dibolehkan. Berarti pun yang rajih dalam kira hafs tidak tetapi dibaca dengan idhar. Ya dibaca dengan idhar hanya boleh saja artinya dalam kiroah lain terkadang dibaca dengan idgham seperti qad sami'a Allah tapi dalam qiraah hafs dengan idhar qad sami'a Allah qad tidak qas sami'a Allah demikian pula laqad ja'akum dalam qiraah hafs dengan idhar dalam kiraah lain boleh dibaca dengan laqad ja'akum dengan idgham. Demikian pula id ta'tihim. Tapi dalam kiraah hafiz dibaca dengan izhar. Jadi hanya min haitsu al-jawaz dari sisi boleh. dan yang banyak ini atau yang dibaca dengan boleh itu di selain kira hapus banyak selama dia termasuk dari dua huruf yang berdekatan makhrajnya berbeda sifat yang pertama sukun dan yang kedua berharokat qala al-zamzuri wa in taharraka سميا متقاربان كبيرا tapi kalau kedua huruf tersebut saling berharokat dinamakanlah keduanya mutaqariban kabiran sebagai mutaqarib yang kabir dikarenakan sama-sama berharokat al-awwal mutaharrik wa والثاني mutaharrik yang pertama berharokat dan yang kedua berharokat sehingga disebut mutaqariban kabir yang beliau contohkan dalam At-Taubah yang ke-27 min ba'di dzalik min ba'di dzalik dal dengan zal sama-sama berharokat sehingga disebut mutaqarib kabir atau as-sanihati tuba ta dengan tu sama-sama berharokat متقاربا كبير atau النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت سين dengan zai sama-sama berharakat disebut mutaqariban kabir wa inda hafsin dan menurut qira'ah hafiz dibaca dengan idhar itu diantara yang wajib dan yang boleh. Qala dhabba wa iyakuna makhrajan taqaraba wa iyakuna ay al-harfani dikala nyata kedua huruf makhrajan taqaraba makhrajnya berdekatan ay wa in taqaraba fil makhraji jikalau berdekatan dari sisi makhrajnya. Wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba sedangkan dari sisi sifat keduanya berbeda. Maka yang seperti ini dua huruf yang berdekatan makhraj berbeda sifat dijuluki ay al-harfani kedua huruf tersebut mutaqaribain dengan mutaqaribain ay summiya mutaqaribain namakanlah keduanya dengan mutaqaribain karena berdekatan makhraj saja wa hudifatit ta'u fi nadhmi li daruratihi dan dibuang ta pada nazam karena darurat yakni wa in taqaraba al harfan fi makhraji seandainya wa in taqaraba al-harfani jikalau kedua huruf berdekatan fi makhrajin dari sisi makhrajnya ya, kulli dari sisi makhraj masing-masingnya ya, berdekatan antara yang pertama dengan yang kedua antara yang sukun dengan yang berharokat sementara berbeda pada sebagian sifatnya atau pada kebanyakan sifatnya ya, berbeda pada sebagiannya atau kebanyakan sifatnya karena mesti ada yang sama ya, di salah satunya atau beberapa sifat maka sumia mutaqaribain dinamakan dengan mutaqaribain Fi ibaratil aktsarina sementara menurut ungkapan kebanyakan dari ulama tajwid anna taqaraba wa oh, anna taqaru anna taqaraba anna taqaruba huwa ay yataqaraba al-harfan fil makhraj faqat pendapat kebanyakan dari ulama tajwid bahwasanya berdekatan tersebut yaitu berdekatan kedua huruf dari sisi makhrajnya saja. Atau fi sifati faqat atau dari sisi sifatnya saja. Atau fihima atau berdekatan pada makhraj dan sifatnya. Ini pendapat kebanyakan dari para ulama tajwid menerangkan bahwasanya maksud berdekatan yaitu berdekatan kedua huruf imma dari sisi makhrajnya saja atau berdekatan dari sisi sifatnya saja atau keduanya makhraj sifatnya sama-sama berdekatan artinya kebanyakannya mirip dalam sifat sama kadal wa sin al muhmalatain seperti dal dan sin yang terdapat titik qad sami'a ini berdekatan dari sisi makhraj dan juga sifat dan juga wa'adada sinin dengan kabir sama-sama berharokat dal dengan sin fa innama fa innahuma mutaqaribani fil makhraji keduanya berdekatan dari sisi makhraj dal dengan sin berdekatan dari sisi makhraj tapi dari sifat terbedakan karena dal teristimewakan dengan kolkolah diantaranya. antaranya. Wa katail musannati al fawqiyati, wathai al-musallathati Jadi pula seperti berita yang bertitik dua di atas dan tha yang bertitik tiga. Nahu kadzabat thamudu dengan sogir yang pertama sukun yang kedua berharakat ataupun kabir bil bayyinati thumma ti dengan tu kabir sama-sama berharakat fa innahuma mutaqaribani sifatan ta dengan ta keduanya berdekatan dari sisi sifat artinya terjadi keselarasan kesamaan dalam banyak sifatnya Kenapa? Di antara keduanya banyak keselarasan, kesamaan dari sisi sifatnya di annahuma karena kedua huruf tersebut antara ta dengan ta kesamaannya mahmusatani sama-sama sebagai huruf mahmus, huruf hamas yang pengucapannya diiringi dengan aliran nafas ta dengan ta dan keduanya munfatihatani sama-sama sebagai huruf infitah dan juga sama-sama mustafilatani kedua huruf istifal sama sebagai kedua huruf infitah dan juga istifal dalam posisi lidah tetap di bawah. Iya. Dan juga sama-sama keduanya musmatatani. Musmatatani. Iya. Sebagai kedua huruf ismat pun sebagian tidak mencantumkan dalam sifat karena untuk membedakan kalimat Arabiyah dengan non Arabiyah saja. Sehingga kedua huruf ini ta dengan sa mushtarikatani fi bersama-sama bersekutu dalam tarqiq dari sisi tipisnya wantifa'il istitadati dan tidak adanya istitadah tidak memanjang pengucapan hurufnya wasafiri wa takriri wa tafashi dan ditiadakan dari safir, takrir dan tafashi sama-sama dari sisi terkikih saja dan keduanya tidak memiliki sifat istitalah ataupun safir, takrir dan tafashi. Tidak ada. Illa an taa di sana hanya berbeda sedikit perbedaannya kecuali bahwasanya ta syadidatun kendati pun ta dan tha huruf hams tetapi ternyata ta memiliki kelainan dia termasuk dari huruf syiddah padahal kebanyakan huruf hamas itu dia masuk pada huruf rokhawa ya, kebanyakan huruf hamas dia adalah huruf rokhawa Tetapi ternyata ada dua yang nyangkut. Ya. Ada dua yang nyangkut dari huruf hamas menjadi huruf syiddah. Itu ta dengan kaf. Yang pengucapannya tanpa diiringi dengan aliran suara, tercekatnya suara ketika mengucapkannya. Wasa sedangkan sa yang ketika di huruf hamas sama-sama keduanya hams ta dengan sa adapun berpisah di sifat berikutnya ta dan kebanyakan huruf hamas masuk pada rakhawah. Adapun ta dengan kaaf berdua masuk pada huruf syiddah. Itu perbedaannya. Sehingga menunjukkan fi aktsari sifatihima muttafiqan. Ya, kebanyakan sifat keduanya sama. Hanya beberapa tadi yang keduanya berbeda. Itu disebut taqaraba berdekatan. Fattaqaruba atau fattaqarubu fi sifati sehingga yang dimaksudkan dengan berdekatan dari sisi sifat ayyattafiqu fi aktsariha yaitu cukup ya, dikatakan berdekatan dalam sifat ketika cukup keduanya sama di kebanyakan sifatnya. Ya, ketiga, kedua huruf ini sama di kebanyakan sifatnya itu dikatakan taqaraba. Ya, berdekatan. Tetapi kalau ayattafiqa fi sairi sifatihi atau sifatihima ya, ayattafiqa fi sairi sifatihima itu sudah kita lalui mislain dikatakan mislain kalau semua sifatnya sama ini fi akthar atau fi ba'd sifat wa kalami wa ra dan seperti lam dan ra nahu qur rabbi imma qur rabbi imma atau qala rabbi fa'anzirni yang pertama sohir karena yang pertama sukun kul yang kedua berharokat ro kur rabbi yang kedua kabir karena sama-sama berharokat qala rabbi lam berharokat ro berharokat fa innahuma maka lam dengan ro keduanya mutaqaribatani fihima sama berdekatan ya pada sifat keduanya dan juga makhraj itu tadi kalau dalam syair dibuang taknya mutaqaribain harusnya mutaqaribatain ya. kemudian dibuang taknya karena darurat أو yakuna ay al harfan ittafaqa fi makhrajin atau ternyata kedua huruf tersebut banyak sama dari sisi makhrajnya atau sama ittafaqa fi makhrajin sama pada sisi makhrajnya ay fil makhraji faqat sama pada sisi makhrajnya saja duna sifati tanpa sifat satu makhraj tapi berbeda sifat seperti apa yang satu makhraj berbeda sifat katta'i wa ta seperti ta dan ta Nahu contohnya ahau tu ahau tu maka dia masih menyimpan sifat to ya, yang musta'adi dan juga mutubak to isti'adah dengan itbaq tidak serta merta begitu saja masuk pada ta tidak ahad tu ahad tu tapi ahal to sifat to nya diberikan. ataupun yang kabir salihati tuba satu makhraj jadi berbeda sifat kebanyakan sifatnya berbeda ya. wa kadali wa ta demikian pula seperti dal dan ta qad tabayyana Yang pertama sogir dan sukun, yang kedua dengan Dengan diidghamkan. Demikian pula yang kabir al-masajidi tilka dengan sama-sama berharokat dal berharokat tak berharokat hukkiqa itu beralih kepada pembahasan yang kedua ya. Pembahasan yang kedua yaitu itu kan mutajanisin. Satu makhraj berbeda sifat. Seperti ta dengan bo ataupun to dengan ta. Demikian pula dal dengan ta. Maka huqiqa dinyatakanlah keduanya bil mutajanisin dengan mutajanisin. Tasihhu qira'atuhu bi fathil ha. Dibenarkan membacanya dengan difathahkan ha-nya. Haqqiqa gitu. Itu kalau difathahkan. Tapi di sini dengan di dhammah haqqiqa. Jadi boleh pula difathahkan ha-nya haqqiqa. Ala annahu fi'lu amrin. Kalau difathahkan ha-nya tidak hu, lebih ha haqqaqa dia fi'il amr. Ya, kalau difathahkan haqqaqa fi'il amr. Wa alifuhu sedangkan alifnya mubdalatun min nun tawkidi pengganti atau perubahan dari nun taukid asalnya huk atau hak hakikan gitu. Hakikan kemudian diganti dengan alif. Sehingga alif ini mubdalah ya, sebagai pengganti menggantikan dari nun taukid. Liniatil waqfi karena diniatkan waqaf. Ya, tidak dengan nun taukid. Wa bidhammiha dan boleh pula di dhammah huqiqa ala annahu madin lil majhuli sebagai fi'il madhi majhul wa alifuhu sedangkan alifnya di tathniyati menunjukkan musanna menunjukkan dua aidun yang kembali على الحرفين الملتقى على الحرفين al-multaqayaini kembali kepada dua huruf yang berjumpa tadi dua huruf yang berjumpa Hokeqo dinyatakan sebagai mutajanisin ketika satu makhraj beda sifat dengan mutajanisin. Tuan Toba sekaligus menerangkan tentang mutajanisin menyinggung dari mutajanisnya. Qala Allah Ta'ala bil mutajanisain thumma in sakan awwalu kullin fas-saghira sammiyan. Tadi ya, dari syair sebelumnya kalau ternyata kedua huruf ittafaqu fi makhrajin duna sifat satu makhraj berbeda sifat maka dinyatakan dengan mutajanisain sebagai idgham mutajanisain Jadi idgham-idgham ini yang sudah kita lalui baik itu idgham mithlain atau idgham mutaqarribain atau idgham mutajanisain ada dua jenis bahkan tiga yang sudah kita sebutkan yang pertama summa insakan awwalu kullin kemudian apabila sukun yang pertama dari masing-masing huruf tersebut fasohira samian namakanlah sebagai idgham kan sohir itu kriteria yang pertama kalau yang pertama sukun yang kedua berharokat dinamakan sebagai idgham sohir Bagi itu idgham kan kan mithlaini sohir idgham mutaqaribain sohir atau idgham mutajanisain sohir dengan catatan ingat al awwalu sakin wa tsani mutaharrikah yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jenis yang kedua, au hurrikal harfani fi kullin faqul. Kalau ternyata kedua huruf tersebut hurrika diharokati ya masing-masingnya diharokati faqul kullun kabirun ya, katakanlah masing-masingnya dinamakan sebagai idgham kabir ya, idgham mithrain kabir mutaqaribain kabir mutajanisain kabir kalau sama-sama berharokat dari kedua huruf tersebut itu dua kriteria dan kriteria yang ketiga yang sudah kita sebutkan idgham mutlak baik itu ini mutlak demikian pula mutaqaribain mutlak dan mutajanisain mutlak eh biduni taqid tanpa ada ketentuan sogir ataupun kebir sehingga disebut mutlak Qala Zabzuri rahimahullah bil mutajanis bil mutajanisain thumma second bil mutajanisain ay wa in ittafaqal harfani fil makhraji jikalau ada dua huruf yang sama dari sisi makhrajnya wakhtalafa fi sifati sedangkan pada sifat-sifatnya berbeda kebanyakannya beda summiya mutajanisin dinamakan sebagai idgham mutajanisin seperti apa? Dua huruf yang satu makhraj berbeda sifat, ya. Kadang apa? Satu makhraj, satu tempat keluar tapi sifatnya berbeda. Maka itu ya, yang sudah kita bahas di awal bahwasanya al-huruf ba'daha yufarraq an ba'din dibedakan dari huruf yang lain bil makhraj dengan makhraj Wa illam yastati ayu farraq bil makhraji Ketika kedua huruf tersebut ternyata tidak bisa dibedakan dengan makhraj karena satu makhrajnya maka dengan sifat ya. Dengan sifat itu akan terbedakan. Ya. Seperti kalba wal mim wal ba wal fa. Ya. Satu makhraj lisan syafatain bahwa satu makhraj dari dua bibir. Hmm. tapi apa berbeda sifat. Hmm. Demikian pula to, ta, ya, dengan dal satu makhraj tetapi berbeda sifat. Hmm. Summa insakan kemudian kalau ternyata sukun awaluhuma yang pertama dari keduanya ya, summiya mutajanisain sogiran dinamakan mutajanisain sogir itu kalau yang pertama sukun yang kedua berharokat wa hukmuhuma dan hukum keduanya yaitu hukum mutajanis mutajanisain sogir jawazul idghami aydan boleh diidghamkan pula ya. hukumnya boleh diidghamkan Surdi irkam ma'ana ya. ba dengan mim di sini menunjukkan al-Jamzuri membawakan al-jawaz perkara yang dibolehkan idgham fil mutajanisin dalam mutajanisin hanya saja yang pertama sebenarnya bukan jawaz tetapi wajib indah hafs ya. نرجع حفظ wajib irkam ma'ana baik adapun yang jawaz menurut qiraah yang lain seperti ini faman lam yatub faulaik tetapi dalam qiraah hafaz bil idhar dengan idhar wa in taharraka Dan jikalau keduanya saling berharokat, yang pertama berharokat, yang kedua berharokat, sumia ini kabiran dinamakan mutajanisain kabir. Nahu yu'adzibu man yasha. Yu'adzibu ma. Ya, ba dengan mim sama-sama berharokat. Mutajanisain kabir. Dengan idhar ini hafs. Ataupun wa Maryama Maryama buhtanan ini. Wa Maryama buhtanan sama-sama berharakat. Maka dibaca dengan izhar. Menurut qiraah Hafiz. Eh ثم بعد معرفة هذه الأقسام الثلاثة kemudian setelah mengetahui tiga macam ini tiga pembagian ini idgham mithlain kemudian mutaqarribin dan mutajanisin in sakana awwalu kullin minha jika lo disukun yang pertama dari masing-masingnya fasammihi saghiran maka namakanlah dengan idgham sogir liqillatil i'mali fihi ya. dikarenakan sedikitnya pengamalan padanya Kita di mutajalisan ini khatafillah ada yang mahuwa wajibul idgham dan ada yang jawazul idgham. Ada yang wajib idgham seperti yang lain yang sudah kita sebutkan di mutaqaribain. Ya, ada yang wajib idgham dan ada yang jawaz. Yang wajib idgham menurut kira Hafiz dari Jalur Syatibiyah yang disebutkan oleh Sulaiman Al-Jamzuri ya ba suku dengan mim irkam ma'ana surat Hud ayat yang ke-42 kemudian ta sukun dengan dal ya hal itu ada di dua tempat tidak ada yang ketiganya di surat Al-A'raf ayat yang 189 dan Yunus ayat yang ke-89. Ta dengan dal wajib diidghamkan ta kepada dal di Al-A'raf 189 dan Yunus 89. Di Al-A'raf seperti athqalad da'wa athqalad da'wa Kata Nabi Yunus seperti ujibat da'watukuma dan ditukumkan ta pada dan. Insyaallah kita baca nanti dalam pertemuan berikutnya. Yang ketiga dal kepada ta kebalikannya. Kalau tadi ta kepada dal. Yang ketiga itu wajib itu idgham dal sukun pada ta. Jadi qad tabayyana ataupun ahadtum banyak ya. kalau kalimat-kalimat ini Al-Baqarah 156, Al-Ankabut ayat 38 atau yang paling dekat surah Al-Kafirun ma'abattum dal sukun kepada ta Yang keempat ta sukun kepada to. Itu pun wajib ibgham dari mutajinisain sogir. Seperti fa'amana ta'ifah fa'amana to langsung ke to. Ya. hilang dengan fa'amanat to. Ya. Fa'amanat to. Langsung fa'amanat do hilang taknya jadi dikomkan di akhir surat as-saff yang foretar. pun sebagian ada yang berpendapat dengan nakis. Ya. Ada yang berpendapat dengan itu idgham nakis. Artinya diberikan sifat ta. Ya. Seperti basal ta. Tidak basat ta. Basal ta dengan diberikan sifat to yang keenam zal dengan dho zal dengan dho satu makhraj iya, tapi berbeda sifat seperti il zalamtum atau idzalamu ya Zukhruf ayat yang ketiga ayat 39 ataupun An-Nisa ayat yang ke-64 dan yang ketujuh menurut kira Hafiz yaitu Tha ke dal Al-A'raf 176 Yalhal Dhalik صحيح الحث ذلك جدية الهذ ذلك itu diantaranya yang wajib idgham dalam mutajanisin wallahu taala alam bisawab